Tadi sudah kita bahas mengenai kaidah-kaidah kekafiran yang mana pada kaidah yang kedua disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul rahimahul hafizahullah bahwa al-kufru naw'an kekafiran itu ada dua yang pertama adalah al-kufru al-akbar kekafiran besar yang mengeluarkan dari Islam. Wasani yang kedua adalah al-kufru al-asghar, kekafiran kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Dan telah kita nukilkan pula penjelasan dari Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah bahwa setiap pernyataan di dalam hadis yang menyatakan la yu'min la yu'min tidaklah beriman tidaklah beriman terhadap perbuatan-perbuatan yang bukan kekafiran maka yang dimaksud bukanlah pengkafiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi yang dimaksud bahwa orang ini bukanlah orang yang taat kepada beliau bukanlah orang yang menteladani beliau, bukanlah orang yang menjaga syariatnya, atau makna yang seperti itu. Jadi la yu'min, tidaklah dia beriman, artinya tidak taat, tidak menteladani, tidak menjaga syariat. Meskipun dasar keimanan masih ada pada dirinya. Demikian pula diterangkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah bahwa setiap pernyataan di dalam hadis yang menetapkan kekafiran atau kesyirikan kepada pelaku-pelaku perbuatan-perbuatan dosa yang bukan kekafiran kata beliau bahwa maksudnya perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai kekafiran dan kesyirikan ini kata beliau innama wujuhuha annaha minal akhlaq was sunan allati 'alaiha al-kuffar wal musyrikun bahwa perbuatan-perbuatan yang dicap sebagai kekafiran dan kesyirikan ini adalah termasuk dari akhlak ataupun sunnah yang biasa dilakukan oleh orang kafir atau orang musyrik. Bukan perbuatan seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka perbuatannya ini adalah kebiasaan orang kafir dan orang musyrik. Meskipun pelakunya masih memiliki dasar keimanan. Ini berarti yang dimaksud adalah kekafiran yang kecil, bukan kekafiran yang besar yang mengeluarkan dari Islam. Ini kaidah yang kedua yang telah kita sebutkan tadi. Sekarang kaidah yang ketiga, hafizakumullah. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah, anna man thabata islamuhu biyaqin la yuhkam bi kufrihi illa biyaqin bahwa orang yang keislamannya sudah menjadi ketetapan sesuatu yang yakin tidak bisa dihukumi kekafirannya kecuali dengan sesuatu yang yakin juga. Ya. Kalau keislaman sebelumnya adalah sesuatu yang yakin, dia itu muslim jelas, dia muslim. Dia tidak bisa dikatakan kafir kecuali ada sesuatu yang yakin juga yang menetapkan bahwa dia itu telah keluar dari Islam dan menjadi kafir. Nah, kata beliau, "Wa hadza mabniyun ala qa'idatin syar'iyyatin muqarrarah fi qawa'id al-fiqh al-islami al-kubra wa hiya al-yaqin la yazulu bisyak." Al-yaqin la yazul bisyak. Hal ini kata beliau berdiri di atas sebuah kaidah syar'iyah yang sudah menjadi ketetapan di dalam Islam, menjadi ketetapan di dalam kaidah-kaidah fikih Islami yang besar yaitu al-yaqin la yazulu bisyak, suatu perkara yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Keislamannya sesuatu yang yakin, pasti dia itu muslim. Karena dia mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kemudian timbul daripadanya hal-hal yang meragukan. Dia ini muslim atau tidak. Tidak boleh kita nyatakan dia itu kafir hanya karena keraguan. Sampai ada sesuatu yang pasti, yang yakin juga, yang mengeluarkan dia dari Islam. Nah bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang yakin, yang pasti, yang membuatnya keluar dari Islam? Ya, kita mendapatkannya kalau ada di dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau al-ijma'. Ya. Karena kalau ada dalilnya yang pasti dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi yang menyatakan bahwa itu adalah kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, berarti kepastian yang sebelumnya sudah bisa dihapuskan dengan kepastian yang berikutnya oh benar dia itu muslim mengucapkan la ilaha illallah wa anna dan rasulullah ya. tapi ada juga sesuatu yang pasti yang lahir dan muncul dari orang itu kekafiran yang dinyatakan oleh Allah atau oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam atau disepakati oleh para ulama. Ya. Nah ini maksudnya al yakin la yazul bisyak keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan maka sesuatu yang pasti ketika muncul keraguan ada kaidah lain yang dinyatakan oleh para ulama al aslu baka umakan ala makan Al asl ya hukum asalnya sesuatu itu berada pada posisinya yang semula. Kenapa? Karena tidak bisa dinukilkan atau dipindahkan atau diubah sesuatu yang pasti kecuali dengan sesuatu yang pasti, bukan dengan sesuatu yang ragu. Ya. Dasarnya kaidah ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da' ma yaribuka illa, ila ma la yaribuk." Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Ya. Dan ini berlaku bukan hanya dalam masalah fikih, tapi juga bahkan dalam perkara-perkara akidah. Ya, seperti yang telah disebutkan, masalah pengkafiran. Tidak bisa seorang dikafirkan ketika keislamannya telah menjadi satu ketetapan sampai datang kepastian bahwa dia telah melakukan sesuatu yang membuatnya keluar dari Islam. Nah, maka kalau tidak ada sesuatu yang pasti yang bisa kita pastikan bahwa dia keluar dari Islam maka kita nyatakan al asl baqa'u makana ala makan hukum asalnya orang ini berada posisinya yang semula bahwa dia adalah seorang muslim bukan kafir ini adalah kaidah yang besar yang berlaku pada setiap bab bab Islam sehingga barang siapa yang memahaminya dia akan keluar dari sekian banyak masalah yang dihadapi oleh manusia. Nah, kaidah yang keempat. Kata beliau, dan ini termasuk inti pembahasan pengkafiran karena ini masalah yang sangat sensitif dan rawan serta banyak pula orang yang keliru di dalamnya. Nah, kata beliau, yufarraqu baina takfirin na'u wa takfiril ain ya, harus dibedakan antara pengkafiran jenis perbuatan dengan pengkafiran kepada personil pelakunya ya, harus dibedakan pengkafiran terhadap jenis perbuatan dengan pengkafiran kepada personil yang melakukannya. Fal awal la yushtarofi la yushtaratu fihi siwa thubuti anna an-naw' al-madhkur kufran. Ya. Yang pertama yaitu pengkafiran terhadap jenis perbuatan atau ucapan la yushtaratu fihi. Tidak disyaratkan padanya. Siwa thubuti anna an-naw' al-madhkur kufran. Tidak disyaratkan apa-apa padanya kecuali hanya satu syarat. Apa itu? bahwa jenis perbuatan, jenis ucapan yang telah disebutkan itu adalah kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Itu saja syaratnya. Ini pengkafiran yang pertama, pengkafiran kepada jenis ucapan atau perbuatan. Artinya, ketika kita mengatakan, "Oh, ini perbuatan kufur." Barang siapa yang melakukannya, maka dia adalah seorang yang kafir. Atau, "Oh, ini adalah ucapan kufur." Barang siapa yang mengucapkannya maka dia adalah kafir. Ini namanya takfir an-naw. Pengkafiran jenis ucapan atau perbuatan atau jenis orang yang melakukannya. Ya. Bukan pengkafiran, bukan takfirul ain, pengkafiran kepada personil tertentu yang telah melakukannya. Ya. Nah, untuk menyatakan ini Kata beliau, syaratnya haruslah apa yang kita katakan bahwa ini ucapan kekafiran atau perbuatan kekafiran merupakan benar-benar kekafiran di sisi Allah dan Rasulnya. Ini kembali kepada kaidah yang pertama atau kembali kepada kaidah uh, ya kembali kepada kaidah yang pertama yaitu pengkafiran itu harus ada dalilnya dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau al-ijma' yang tentunya bersandar kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini insyaallah ketentuan atau kaidah yang keempat ini akan kita bahas secara lebih rinci karena memang pembahasannya panjang pada pertemuan atau sesi yang berikutnya besok insyaallah ba'dal maghrib seperti waktu kita sekarang ini Naam kita cukupkan dulu wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.